الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترشده نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sebagai biasa kita bersama-sama mengucapkan salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على نور الانوار صل على نور الانوار وسر الاسرار وسر الاسرار الاغيار سيدنا محمد المختار سيدنا محمد المختار وهذه الاطهار الاطهار فيه ولا القلب إلا أنه يتقلب manusia dinamai manusia dinamai insan karena seringnya dia lupa dan kalb hati dinamai hati karena dia berbolak balik itu sebabnya dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW diriwayatkan membaca doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati tetapkanlah hatiku atas dasar agamamu Islam karena manusia ini adalah makhluk pelupa maka di dalam Al-Quran sering disebut perkataan zakir ingatkan peringatkanlah ya Muhammad kalimat zakir wa zakar yang zakar ila akhirih tidak kurang dari 150 kali dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata zakir dan dari urat katanya ini. Misalnya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan peringatkanlah mereka yang Muhammad karena peringatan itu berguna kepada kaum mukminin. Kemudian wadzakir inna ba'atz dzikra inna ma anta mudzakir إذ أنتم قليل مستضعفون وإذا ذكروا لا يذكرون هذا ذكر Alhasil kira-kira 150 atau 170 ayat. Sayangnya umat yang paling suka lupa dari manusia, dari jenis manusia ini adalah umat Islam. Ada orang mengatakan karena tubuhnya. Ada orang mengatakan karena tidak mancepnya itu iman. Sehingga apa yang melintas tidak diingat, tidak diambil pelajaran daripadanya. Mesir membawa ideologi komunis misalnya. Dan ideologi komunis itu menyebabkan orang Arab seluruhnya hancur, berantakan, difitnah, diadu domba oleh komunis dan paham komunis dan orang-orang komunis. Apakah yang lain lantas ingat bahwa pada tahun 53 ada kudeta berdasarkan paham komunis Lalu orang Arab berantakan sampai sekarang Apa ada orang ingat hal itu? Sampai sekarang belum. Sudah lupa, sekarang akan memperbaiki hubungan lagi dengan komunis. Mesir mengusir komunis, Afghanistan satu minggu yang lalu kudeta dan minta pak manggil komunis. Jadi lupa pengalaman-pengalaman yang dialami oleh Mesir dan hampir 80% dari umat Arab akibat paham komunis, akibat kekeliruan membawa komunis. Itu lupa. Karena mau cumbu-cumbuan lagi dengan komunis. Mestinya Nabi SAW bersabda, La yuldawul mu'minu min juhrin Tidak ada orang yang beriman disengat oleh serangga dua kali dari satu lubang. Tidak ada orang beriman. Kalau ada manusia disengat oleh serangga sampai dua kali dari satu lubang, ini bukan mukmin. Layul daul mu'minu min juhrin marratain. Tapi mukmin zaman ini yang mengaku dirinya mukmin disengat dari satu lubang sepuluh kali dan dia tidak ingat lagi. Karenanya ratusan ayat, nah, seratusan ayat dilang, diturunkan oleh Allah untuk selalu mengingatkan kita. Awas kesalahan-kesalahanmu yang dulu. Jangan kamu lupakan lalu kamu kerjakan lagi. Orang mengerjakan dosa karena lupa, karena tidak sadar. Sebab manusia ini dua macam. Ada yang ya'mal su'an. Ada yang yaulim nafsa. Orang yang mengerjakan kejahatan itu biasanya direncanakan. Kalau ada istilah ya'mal su' itu memakai rencana. Merencanakan bagaimana memancing temannya untuk memberikan uang lalu di sikat itu uang sama sekali tidak dibayar pakai rencana ini namanya waman ya'mal su'an tetapi au yawlim nafsah dia tidak mempunyai rencana apa-apa jalan kena radiasi setan lalu dia berbuat maksiat jadi niatnya dari rumah mau pergi ke pasar di tengah-tengah jalan kelihatan perempuan dan dan secukupnya Berputar pikirannya orang ini Sampai tidak jadi pergi pasar Ngejar perempuan ini Karena dia sudah siap Maka jadilah maksiat ini Ini namanya Yadlim nafsa Jadi dalam Yadlim nafsa Karena kepergok oleh radiasi yang dilihat terus sampai rohnya kena sinar-sinar gamma dari setan lalu lemah lalu ketarik lalu berbuat kejahatan tapi dia tidak merencanakan itu yang pertama yang sedia-sedia dengan perengkap-perengkap tertentu dua-dua ini kalau ingat lalu minta maaf kepada Allah Allah memaafkan ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله توابا Dua-dua ini kalau mau ingat minta maaf dan ampun memperlihatkan bahwa hatinya menangis karena kekeliruan ini maka orang-orang itu akan menjumpai Allah masih tetap pemaaf pengampun Ma'asyiral muslimin. Umat Islam mempunyai sejarah paling gemilangnya dari antara bangsa. Tidak ada di dunia bangsa yang mempunyai sejarah paling gemilang kecuali bangsa Islam. Tetapi setelah mereka tahu bahwa yang menaungi kegemilangan ini adalah Al-Quran kebudayaan dan peradaban mereka itu berkembang dengan teratur dan baik dengan naungan Al-Quran sekarang mereka malah mengimpor ideologi-ideologi dan falsafah-falsafah di luar Al-Quran sama sekali dan malah mencari juga kemenangan dan kejayaan seperti dulu ini orang ini lupa <clears throat> ini perlu disegarkan tidak ada filsafah di luar Al-Quran dan sunnah Nabi yang akan bisa menjayakan umat Islam ini. Saya garis bawahi umat Islam. Umat yang lain tidak termasuk kompetensi saya untuk menilai dari mana mereka punya kejayaan. Yang jelas kejayaannya bendawi, filsafahnya juga bendawi. Kita lain Ma'asyiral muslimin. Setelah panjang lebar ini mukaddimah. Saya sekarang akan masuk pada pokok materi dari diktat ke-22 ini. Karena itu semua Rasulullah Alaihi Wasallam dalam penutup pidatonya yang panjang ini beliau mengatakan Innama yasiru ahadukum ila mawdi'i arba'ati adru' Jadi di Poh, kata orang Surabaya, dicutel. Ingatlah semua bahwa kamu ini nanti akan digiring ke satu tempat yang lebarnya empat kila. Apa itu tempat yang lebarnya empat kila? Kuburan. Karena itu tindak tandukmu, pikiranmu, segala sepak terjangmu ingat ukurlah bahwa kamu berjalan ke situ dan itu artinya kamu akan ditempatkan buat selama-lamanya di situ kemudian ada kebangkitan kemudian ada ada isa ada iqab dan disusul wal amru bi Segala sesuatu itu dinilai dengan kesudahannya. Apa kesudahan Anda sebelum Anda dibawa masuk ke tempat yang lebarnya empat jengkal panjangnya 2 meter itu apa kesudahannya kesudahan itu bisa saudara ciptakan sendiri dengan takdir Allah yang ingin mati sujud yang harus memperbanyak sholat yang ingin dimatikan oleh Allah atau dengan kata yang seperti istilah hadis yang ingin ditempatkan ke tempat empat jengkal lebar dan dua meter panjang itu dalam hatinya sujud harus dia sanggup memperbanyak sholat Sebab al-amru bi akhirat nanti sholat itu mesti menutup riwayat hidup kita itu. Kalau saudara ingin mati dalam kata-kata baca Quran di masjid, ya harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Sayyid Rashid Ridho, muridnya Syekh Muhammad Abdul, kadernya Muhammad Abdul ini meninggal di atas mobil sambil membaca Al-Quran. Tutuannya itu, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawat wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Mati. Ini manusia dari riwayat hidupnya dia tidak pernah pisah dengan Al-Quran bacaannya apal Quran sejak dia di sekolah dasar dan terus penutupnya ya Allah engkau telah memberi kepadaku kerajaan ini riwayatnya Nabi Sulaiman dalam membaca riwayatnya Nabi Sulaiman engkau telah memberi kepadaku kerajaan yang maha besar seperti ini dan engkau telah memberi kepadaku pengertian, ilmu, pengetahuan tentang Alkitab dan Tuhan ini. Engkau pencipta langit-langit dan bumi. Matikanlah aku ini dalam keadaan iman dan Islam. Dan susulkan saya sesudah saya mati ke kalangan orang-orang yang soleh. Habis begitu, menghembus nafasnya terakhir. Sopirnya yang mau pergi Iskandaria belum saat belum tahu ini yang di belakang ini mati, tidak ada suara sebentar. Tapi dia tahu bahwa bacaan berhenti. Rupanya ini sedang ngeliat tidur. Padahal tidur untuk jadi barang siapa di antara kita yang mau begitu, perbanyaklah baca Quran. Yang mau mati dalam keadaan membangun masjid, ya harus habis selesai masjid bangun lagi. Itu konsekuensinya. Nah kalau orang hidupnya dari bioskop ke bioskop, dari tempat samra ke tempat samra, dari kasino ke kasino, Lalu dia minta mati sujud itu apa yang bisa kira-kira? Akhirnya itu adalah yang dihidupi tadi. Maka karena itu kita harus memperhitungkan detik-detik terakhir. Detik itu adalah itulah yang menentukan kita akan selamat apa tidak. Bila amal qawm yang mempengaruhi dan menentukan amalan adalah bentuknya. Masyarul ini. Dan hadis yang lain, beliau SAW bersabda, kalau anda sholat, khusyuklah. Kalau kita memakai term khusyuklah, kalau Rasulullah SAW membuat satu contoh, yang saya sabar membaca itu hadis Tergerak hati saya untuk mencoba ke situ. Apa sabda Rasul? Rasul bersabda, "Shalli salat muwaddi'." Dalam pesanannya kepada salah satu sahabat, kalau Anda sholat, sholatlah seperti orang sudah pamitan kepada Allah. Seakan-akan habis sholat ini saya sudah tidak sholat lagi. Mati. Habis sholat ini saya dicabut roh saya. Orang yang mau berbuat begini, sholli dan wajah, ini biasanya orangnya khusyuk. Sebab ini penghabisan. Tumpuan hajatku akan kuserahkan kepada Allah. Kupanjatkan segala jenis khusyuk yang bisa saya kerjakan saya akan kerjakan di situ. Sebab ini wajah. ini sholat selamat tinggal. Begitu juga kita. Kalau kita ingin dapat melakukan sholli sholatan wajah, kita mesti dari sekarang melatih diri untuk tiap kali sholat itu jangan sampai kita keluar dari sholat belum merasakan e, lezatnya itu sholat walaupun dalam satu rakaat dulu kemudian kita train maaf saya gunakan istilah training kita latih malam kita coba tinggal dua rakaat dua rakaat berhenti sebentar dirasakan lagi seperti yang saya pernah utarakan contohnya orang yang makan nasi putih tidak ada kuah tidak ada apa tidak pakai gula tidak pakai apa nasi putih saja saudara masukkan dalam mulut nuansa sewu lalu saudara punya punya punya sampai 36 37 sampai 40 kali lah Fa insya Allah saudara merasakan seperti ada gulanya. Sebab gula yang ada di dalam nasi itu tadi keluar. Karena saudara terus. Lah kalau kita sholat kita, sholat sambil nolak-nolak ke kanan ke kiri, lalu rokok, lalu sujud, lalu assalamualaikum, assalamualaikum, Pak insya Allah tidak bisa gulanya tidak bisa saudara rasa. Itu kalau orang kalau diumpamakan orang makan, itu orang yang ngepel nasi gini dimakan terus ditelan, tidak pakai dikunyah sama sekali. Disinilah yang perlu kita sadari. Penutup khutbah ini dia Rasulullah SAW bersabda, Allah maufirli wali ummati, Allah maufirli wali ummati, Allah maufirli wali ummati. Kemudian beliau turun dari mimbar. Jadi penutupnya innama yasiru ahadukum ila maudhi arba'ati Jadi hei orang-orang pedagang, ingatlah kamu nanti akan pergi ke tempat yang empat jengkal lebarnya, dua meter panjangnya. Penguasa-penguasa yang merasa dirinya kuat dengan serba alat-alat yang material. Ingatlah bahwa Anda pun akan pergi ke tempat yang lebarnya empat jengkal itu tadi. Para guru dan ulama, ingatlah kalian semuanya tanpa pengecualian bahwa kalian semua akan digiring ke tempat yang empat jengkal lebarnya itu. Wahai kaum ibu di rumah tangga. Wahai kaum ayah. Wahai anak terhadap ayah, ayah terhadap anak. Semua tanpa reserve. Kamu akan digiring ke tempat yang lebarnya empat jengkal itu. Jadi hadis ini merupakan satu cambuk buat semua kepala. Tidak dikecualikan. Ulama pun masuk di sini. Orang kalau dia ingat bahwa dia akan digiring ke tempat yang lebarnya empat jengkal itu, artinya dia mesti hati-hati, tidak sembrono, tidak berbuat semaunya, tidak menindakkan se semau hawa nafsunya. Dan kalau dia salah, dia berhenti. Idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Lalu dia minta maaf. Karena apa dia minta maaf cepat-cepat? Karena dia akan digiring ke tempat yang empat jari lebarnya, empat jengkal lebarnya. Wah hakada. Dengan demikian, saudara-saudara, kita insya Allah selamat betul waktu kita digiring ke empat jengkal tempat itu. Tapi ada di antara kita yang masih lupa. Lupa kalau mendapat nikmat. Kalau mendapat pak insya Allah semuanya sambat semua jerat-jerit. Kalau mendapat nikmat, dapat kedudukan, dapat kekayaan, dapat anak, dapat untung yang besar. Itu biasanya tidak menyebut Allah sama sekali. Dan tidak ingat bahwa dia akan dimasukkan ke tempat yang empat jengkal itu. Dia bangun rumah, dia buat dekorasi itu rumah, ratusan ribu. Dia buat gambar manuk manuan macam-macam. Sudah seperti dia tidak akan mati lagi. Dia tidak ingat lagi bahwa empat jengkal menunggu dia. Ini orang perlu disedarkan. dan semua yang biasanya mendapat nikmat lupa kesudahannya itu. Karenanya Rasulullah SAW bersabda, yasir wa hadukum ila mawdi'i arba'ati Wal amru bi akhiratih. Wa milatul amal khawatimu. Yang kedua, qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, "Usulus syarri thalathah." al-kibr, al-hasad, at-tama'. Hasan Basri ini sebagaimana saya pernah uh, sebutkan sejeng, sepenggal dari biografinya orang ini. Ini orang besar, ini orang tasawuf, termasuk tokoh-tokoh tasawuf yang ketujuh. Al-Junaid, termasuk Sayyidul Ta'ifah, Al-Hasan Al-Basri, uh, eh, Syakir Al-Balakhi, Ma'ruf Al-Karhi, itu macam-macam orang-orang itu semua dan masing-masing itu mempunyai zauk tentang bagaimana membersihkan batin untuk sampai kepada Allah dengan melalui suluk yang yang dia ambil dari sunnat Nabi SAW. Al Hasan di sini berkata, pangkal kejahatan tiga. Pertama, sombong. Dua, dengki. Tiga, rakus dunia. Sudah jelas saudara akan mengatakan apakah saya ini sombong apa tidak. Itu nanti ada tanda-tandanya. Apa saudara nanti mau tahu saudara dengki atau tidak? Ada tanda-tandanya. Kalau mau tahu kita ini rakus dunia atau tidak, ada gejala-gejalanya. Kalau orang kedokteran mengatakan simptom. Nanti ada terapi. Apa terapinya? Ada. Nah, kalau saudara mau tanya, kalau ini pangkal kejahatan, lah pangkal kebaikan apa? Masyarakat muslimin, saya akan jawab satu persatu. Yang disebut pangkal kejahatan karena sombong ini secara disedari atau tidak mengambil over ketuhanannya Allah. Dia nanti akan menentukan saya dan saya. Dia tidak pernah menyebut jarinya tidak pernah menunjuk lain orang apalagi kepada yang menguasai segala yang ada ini jadi apa-apa itu dinisbahkan kepada dirinya ciri-cirinya atau tanda-tandanya orang ini suka bangga saya ini begini, saya itu begini, saya pernah kasih sama bulan itu saya turunannya ini saya banyak sifat bangga-banggaan. Ini tanda satu. Yang kedua, suka dijadikan ketua. Kalau dalam organisasi itu orang wah aku kok di kok di jalan kok di sekretariat aku kepingin ketua, tapi tidak nyata kan Dia kepingin kalau jadi ketua. Tidak becus pun dia senang kalau dijadikan ketua. Ini orang ada gejala. Gejala pangkal salah satu dari pangkal kejahatan dan dia suka dipuji. Ini gejala-gejala, tanda-tandanya. Kalau orang tidak senang duduk tidak dipuji orang, ini orang ada sombong. Kalau orang ya lawannya sombong. Apa tawadhu cara, cara ini? Asor, rendah hati. Kalau orang asor dan rendah hati, dipuji itu tidak senang. Subhanallah. Jadi sebaliknya dari tadi itu. Yang satu kepingin dipuji terus, yang satu tidak begitu senang dipuji apalagi dipuji yang tidak-tidak jadi diumbul-umbulkan gitu dia senang seperti dibilang wah kamu telah menyelesaikan tugasmu dan sekarang semua eh, rakyatmu ini senang gembira semua dia kira padahal tidak ada itu semua yuriduna yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu mereka itu senang dipuji atas sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan Apalagi yang sudah dilakukan. Tidak mau minta diejir. Nyokong 10 ribu saja minta namanya ditaruh di nomor satu dan disebut 10 ribu rupiah. Tidak disebut apa-apa, tidak tidak tidak mau dan disebut Kalau mutawadzik dia bilang tolong jangan disebut nama saya. Apa bedanya antara yang satu dengan yang dua? Bedanya kecil tetapi penting. Bedanya ada sombong pada yang pertama dan tidak adanya sombong pada yang kedua. Jadi suka membangga-banggakan diri, suka membangkit-bangkit pemberian, suka dipuji, suka dijadikan ketua dan lain sebagainya dan lain sebagainya itu semuanya termasuk gejala penyakit sombong lalu dengki dengki itu hasud dendam sama orang benci kalau ada orang senang dia sedih kalau ditanya lah sampean kok mikut-mikut sedih ini apa sampean yang ngasih ini nikmat tak? Nah kok mikut-mikut gelo, getun, kenapa? Sudah wataknya begitu. Itu hasad. Cirinya suka menyelidiki ehwal orang. Bulan itu kemana tadi? Ada apa dia di sana? Oh, tidak berhak saja kok tahu-tahu suka bicara begitu dan ada saja yang ditegurkan tentang ehwal orang ini. Ini tandanya ini orang ada hasud. Lantas kalau dia tahu orang itu salah, kesalahan orang itu dilaporkan kepada sebanyak mungkin manusia teman-temannya. Dia maksudnya supaya orang itu tidak dapat pengaruh atau tidak dapat nama atau jatuh namanya dia itu mumbul asosiasinya ke situ padahal relatif belum tentu lama berbahaya sebab kalau orang menggunakan emosi perasaan rodanya akal berhenti dan gerak jadi kalau akal digunakan, emosi berhenti. Ya sama dengan saudara Forschneiler dengan eh, dengan alat-alat mobil. Kalau satu digunakan, yang satu berhenti, tidak bisa kerja. Kalau digunakan semua, tidak mungkin. Jelas saudara-saudara? Iya. Dan orang yang dengki suka riba. Apa riba? Gunam. Jadi ehwalnya orang dibicarakan di segala tempat. Maaf Allah, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah daripada penyakit-penyakit tiga ini. Saya sering melihat orang itu kadang-kadang keluar dari rumah, masuk rumah lain untuk satu acara mengundang orang. Hobi sudah. Termasuk hobi. Lama-lama jadi hobi. Dan ini susah, susah untuk dihilangkan. Tidak mungkin kecuali kalau ada orang yang ahli kedokteran rohani. Saya pernah sering mengatakan bahwa dokter rohani sudah tidak ada, saudara-saudara. Tidak ada sebab yang kena yang dokter rohani sendiri sekarang kepincut dengan dunia. Sudah hanyut. Illa man asamallah wa qalilun mahum. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang sedikit itu. Wa illa sudah tidak ada. Orang yang bisa duduk dengan istrinya memperbaiki kelakuan istrinya yang ada congkak atau sombong itu sudah sudah jarang. Emma diumbulkan sekali istri itu disanjung sekali. Jadi dia mempertuhankan istrinya. Istri mempertuhankan suaminya. Seakan-akan tidak ada rezeki kalau tidak suaminya. Itu semuanya yang memperbaiki ini akhlak yang rusak tidak ada. Yang ketiga, orang suka riba ini lama-lama dia kena saraf. Orang yang suka gunung, suka menyebutkan ini hal ekwal orang, itu lama-lama itu keluarnya suara dari mulutnya yang diterima oleh kupingnya itu membuat semacam reflection pantulan pantulan pantulan akhirnya dia takut takut supaya takut bahwa gunemnya dia ini sampai kepada orang yang digunem. Dalam keadaan nervous dan takut, orang ini sarah. Akhirnya takut ketemu orang. Nah kalau orang-orang eh, ya seperti mana saya katakan di jamek eh, magic occultist jadi kalau orang yang bangsa percaya kepada kebatinan, dia bilang wah ini orang ada itu ada ini. Coba bakarkan kemenyan di bawah sarungnya. Itu ya ya bukan bukan scientific eh, kedokteran ilmiah tidak. Kedokteran kurafat itu mengatakan orang ini suruh bakari menyan di bawah sarungnya. Hatta insya Allah saudara bakari satu kuintal menyan ini orang tetap takut itu akibat dari perbuatannya kalau ada A ribah terus siang malam dia ribah habis ribah dia sumpek kalau dia betul-betul mukmin yang sensitif habis dia gunam orang dia merasa seperti sumpek itu apa ini ada semacam yang tidak cocok kalau dia tidak bisa tobat, tidak pandai tobat, cepat, nanti itu ditambah lagi, sumpah lagi, sumpah lagi, akhirnya saraf. Takut orang, takut bayangannya sendiri, akhirnya dikirim ke rumah sakit jiwa. Akibat dari hasad. Saudara tahu waktu itu siapa yang senang? Syaitan. Sebab syaitan embahnya orang hasud. Jelas di dalam Al-Quran diriwayatkan bahwa waktu Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan setan, menciptakan Adam, mengatakan kepada seluruh makhluk dewasa itu, "Usjudu li Adam." Malaikat-malaikat semuanya tidak ada satu kecuali semua sujud pada Adam. Muncul setan mengatakan, "Ya Tuhan, makhluk itu kan engkau ciptakan dari tanah. Kami ini kan engkau ciptakan dari api." Kami lebih kuat. Kami lebih afdol. Ana khairun minhu. Ana. Pertama kalimat ana atau perkataan aku dikumandangkan oleh makhluk terhadap Allah adalah detik itu, yaitu iblis. Karenanya Rasulullah SAW paling tidak suka kalau ada orang ditanya tok-tok pintunya orang, man, ana, marah Rasulullah. Jangan bilang anak, sebut namamu. Jadi kalau tok-tok pintunya orang ditanya, "Sopo?" Husin. Rahman. Ahmad, begitu jawab. Jangan bilang aku, aku sopo. Gitu kan. Mesti nanti orang bertanya, "Siapa kamu ini?" Bahkan ada satu sahabat tanya eh, di ketuk pintu Rasulullah SAW ditanya oleh Rasulullah, "Man?" Dia bilang, "Anak." Rasulullah bilang anak, anak, anak. Seperti menegur, jangan begitu caranya menjawab. Lalu masuk diajak. Kalau kamu ditanya siapa kamu? Hussein. Jadi sebutkan namamu sekaligus orang tahu dan kamu tidak mengulangi perkataan yang tidak baik di saatnya diucapkan oleh iblis terhadap Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, yang ketiga rakus dunia. Tentu saudara akan tanya, apa tanda-tandanya? Maaf-maaf saudara-saudara. Pertama, rupanya tanda-tanda itu banyak kita alami. Orang itu suka kenyang. Suka totoroso. Yakni minta makanan yang zen-zen. Kalau dikasih makanan sedikit mutawadzik gitu. Kok ini Subuh nih di sate ini, di kunik, macam-macam tanya. Suka. Nah, ini orang ketahuilah bahwa dia itu arahnya ke dunia. Kalau ahli akhirat, sama sekali dia kasih apa saja diterima. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Masuk bulan, keluar bulan, pendak dua bulan tidak ngurupkan api di rumahnya. Ditanya Sayyidatuna Aisyah, ya Aisyah, Lalu makan keluarga Rasulullah itu apa? Makan kami cuma air dengan kurma. Lah kok urip? Lah kok jadi afdalun nas? Yang totoroso ini jadi semakin bakul, tidak tahu. Sebab orang kalau kuharapkan kata Sayyidina Ali. Man akala kaziran syariba kaziran. Wa man syariba kaziran nama kaziran. Wa man nama kaziran fatahu waqtun katsir. Orang yang makan banyak, minum banyak, minum banyak, tidur banyak. Kalau tidur banyak, banyak waktu terbuang. Kalau sudah banyak waktunya terbuang, otaknya tidak bisa bekerja normal. Masyarakat muslimin. Jadi kita hendaknya mengerti pangkal-pangkal kejahatan ini supaya kita jauhi. Nanti dengan tanda-tanda tadi masing-masing di antara kita sudah bisa mengerti. Orang yang suka senang-senang, ini tandanya apa? Rakus dunia. Min mahabbatid dunia at ini ini termasuk orang yang suka senang, tidak mau kena sedikit pun eh, godaan atau balak apa-apa. Saudara-saudara, saya kira Dua alinea ini telah saya jelaskan. Tinggal barangkali yang perlu apa pangkal-pangkal kebaikan. Pangkal kebaikan juga tiga. Iman bila. sudah, tidak ada kebaikan lebih besar dan lebih berarti, lebih efektif daripada al-iman. Ya rukun iman itu perdalam. Yang kedua, mahabbatullah. Cinta kepada Allah yang berkonsekuensi juga cinta kepada Rasulullah yang berkonsekuensi juga mengamalkan apa firman Allah dan apa sabda Rasulullah itu yang kedua yang ketiga al-jihad perang visabilillah atau berjuang melawan hawa nafsu seorang lawan hawa nafsunya itu jihad sudah Saudara kira kita umat manusia ini diunggulkan oleh Allah, dimuliakan lebih dari malaikat ini sia-sia, tidak ada imbalan apa-apa. Kita ini dimuliakan, kita lebih afdol dari malaikat. Begitu ayat-ayat Quran menunjukkan. Tapi saudara tahu apa sebab? Apa cuma begitu tok saja karena kita punya dua mata yang hitam ini? Tidak, saudara-saudara. Karena kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kemungkinan dan kebisaan kebulihan untuk berjihad. Jadi dikasih nafsu. Nafsu yang bisa dipakai untuk kebaikan, nafsu yang bisa dipakai untuk kejahatan. Kehendak. Ya walaupun tidak kehendak mutlak, namanya semi kehendak. Tetapi itu pun juga bisa kita pilih. Jadi ada kehendak. Ada orang kehendaknya minta minum bir. Billah. Ada orang kehendaknya kepingin minum susu. Dua-dua ini menggunakan kehendaknya. Yang satu menggunakan yang salah, yang satu menggunakan yang betul. Ini perjuangan. Jadi yang tadinya menggunakan yang salah itu bisa berjuang untuk memperbaiki kehendaknya menjadi memilih yang betul. Lalu dia diganjar. Karena ini kita akbal. Kalau malaikat tidak, malaikat itu sudah dicetak dan berbuat menurut cetakan itu. Sudah tidak ada nafsu malaikat untuk melihat perempuan itu tidak ada sama sekali malaikat. Sama malaikat tidak ada syahwat, tidak ada apa lain. Lalu kita melihat perempuan, lalu kita banting setir, banting mata, tidak melihat turut. Ini ada ada fadilahnya, ada pahalanya. Sebab kita berjihad melawan, tadinya kepingin kita lihat kita putar. Lah kalau ditutup saja lihat ini sampai kita, kita kena radiasi, ya salah sendiri. Jadi disinilah ada jihad. Ini termasuk pangkal kebaikan. Saudara-saudara, beginilah eh, kupasan atau ulasan tentang isi diktat yang ke-22 ini. Semoga jelas dan bisa membawa kita semua untuk lebih bernafsu beramal baik. Termasuk yang pertama kali pembicara ini sendiri. Acara berikutnya yaitu tanya jawab. Kalau masih ada harus dibaca. Silakan. Seorang kita mendapatkan sesuatu pahala itu pertama-tama dari akibat niat kita. Kalau niat ibu rumah tangga atau niat sang istri berbuat tadi karena Allah, karena sebagaimana yang dikatakan menunaikan kewajiban-kewajibannya dan tanggung jawabnya sebagai istri yang eh, sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka dia dapat pahala Pahala yang seperti disebut oleh Rasulullah Malasnya sang suami itu tidak menjadi akibat atau tidak mempengaruhi pahala yang besar yang diterima oleh sang istri. Sebab yang ini bekerja sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, yang tadi tidak bekerja atau bekerja tidak sesuai dengan yang dimaksud oleh Allah dan Rasulullah. Yang kedua yaitu suami memilih malas yang istri memilih berjuang dan bekerja ini dapat pahala tidak terpengaruh oleh malasnya sang malas tadi sang pemalas tadi jadi jelas bahwa sang istri mendapatkan pahala tidak kurang sedikit pun dari pahala-pahala yang ditentukan oleh Allah kepada perempuan-perempuan dan wanita-wanita pejuang-pejuang bagian rumah tangga sebagaimana istri-istri sahabat radhiyallahu taala dulu sekian semangat menuntut ilmu selalu berkobar sedang kemampuan mengamalkan itu sangat minim sekali apakah pintu taufik bagi orang tersebut dapat terbuka mohon penjelasan pintu taufik itu selalu terbuka kita minta atau tidak minta ini salahnya kita kita harus tetap meminta taufik memohon taufik jadi baik nafsu untuk mengamalkan ilmu itu besar dan berhasil kita amalkan atau belum semuanya kita amalkan atau tidak kita amalkan sama sekali, maka permohonan kita akan taufik itu harus tetap kita mintakan. Harus tetap kita kerjakan secara rutin. Misalnya si A, alim, belum bisa mengamalkan semua ilmunya. Dia mengamalkan 10%. Taufik, pintu taufik terbuka di mukanya. Apalagi kalau dia mohon, bisa lebih bisa mendapat lebih. Yang celaka kalau tidak ada nafsu dan semangat atau gairah untuk pengamalan sedang penumpuan ilmu tetap dan permohonan kepada taufik tidak pernah diajukan kepada Allah. Ini celaka. Jadi kalau dalam pertanyaan ini pintu taufik tetap terbuka asal dimohon dimintakan daripada Allah Subhanahu kemudian kena hukum kisos. Tapi hal itu tidak dapat dijalankan karena bukan di negara Islam. Apakah orang itu nanti di akhirat akan disiksa sebab dosanya itu? Saudara penanya yang terhormat, seorang eh, segala dosa tanpa ada kecuali, kecuali syirik, segala dosa bisa diampuni oleh Allah. Kalau diampuni tidak disiksa di hari kiamat. Dari mana bisanya diampuni? Kalau dia mohon ampun dan taubat. Dengan syarat-syaratnya yang cukup. Jadi seorang yang wajib kena kisos, tapi karena negara bukan negara Islam tidak dikisos. Katakan saja seperti penzina yang mohsor. Wajib dikisos tapi dia tidak kena kisos. Lalu apakah dia disiksa? Ya sudah jelas disiksa kalau dia tidak mohon maaf. Tapi kalau dia mohon maaf dan taubat, dengan janji bahwa dia tidak akan kembali lagi berbuat begitu mengeluarkan segala kekuatannya untuk berbelanja sodakoh dan lain-lainnya fa insya Allah itu diampuni oleh Allah SWT dan bukan saya yang menjanjikan begini Allah sendiri inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau dia disekutukan namun selain itu Allah bersedia memaafkan. Ya sudah jelas dia yang menjanjikan. Ya, soalnya apakah kita mohon apa tidak? Ini soal kita. Silakan. Bagaimana hukumnya uang yang diterima dari hasil pertunjukan bioskop, biduan dan lain-lain? Saudara penanya, segala yang diterima itu bernafaskan benda aslinya, kalau maaf-maaf, air peceren kita saring dengan kain tapis, kain yang baik. Itu tetap air peceren juga. Air kot. Jadi bagaimanapun alusnya saringan, maka yang keluar dari saringan itu tetap air got. Dan air got tidak akan ada orang waras pikirannya mau minum. Apalagi dengan lahapnya diminum. Juga ya lain-lainnya seperti maaf-maaf di masjid yang seperti air kencing dan lain-lainnya. Kalau itu disaring dengan saringan sutra yang bagus, yang halus, barangkali ada karang-karang atau apa keluar sama sekali, apakah masih ada orang yang mau minum air kencing? Ya tetap kencing, jadi tetap haram. Jadi yang keluar dari hasil biduan karena biduanisme adalah diharamkan. Ya nyanyi-nyanyinya perempuan dengan gayanya dengan macam lenggak-lenggoknya sampai orang rusak akhlaknya itu sumber pencarian yang haram lalu dia makan daripada itu dia makan haram atau daripada bioskop juga dia makan haram nah, bioskop diputar di situ film-film yang bukan main merusak bangsa kita ini jadi saya makan hasil dari pencarian yang mana bangsa saya rusak karena pencarian saya ini. Allah ya Rabb. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada yang dekat-dekat pencarian seperti itu. Jelas. Barat kita saksikan pertemuan-pertemuan di masyarakat kita ini dibuka dengan pas malam dan ditutup dengan hamdalah. Apakah itu pernah dijalankan oleh Nabi? Saya tidak ingat dengan persis tapi yang sudah jelas Rasulullah SAW bersabda, tiap persoalan yang penting yang tidak diucapkan lebih dahulu, tidak dibuka dengan bismillah, maka itu persoalan jadi ajdam seperti mau diumpamakan itu seperti tangan yang kete. Maaf, maaf. Ada yang bilang aktor dalam hadis yang lain bahwa aktor. Jadi persoalan-persoalan yang penting yang tidak dimulai dengan bismillah itu seperti tangan yang buntung. Nah, siapa yang mau dapat seperti begitu? Ya sudah lebih baik kita ucapkan bismillah. Penutupan juga alhamdulillah bahwa Tuhan telah menakdirkan kita bertemu untuk mencari ilmu atau membicarakan barang yang penting sampai selesai. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagaimana dalam ayat Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dalam hadis yang sahih, barang siapa yang ingin mendapat takaran yang penuh-penuh, takar-takaran yang penuh-penuh dari pahala, maka waktu dia tutup majelis-majelisnya, hendaknya dia baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun ila akhirih. Jadi ada juga alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi kalau maksud penanya apakah ada hadis yang letterlek bahwa Nabi membuka cuma dengan bismillah dan ditutup dengan alhamdulillah, saya tidak uh, ingat ada hadis. Tapi yang sudah jelas sandaran hukumnya ada. Hadis-hadis yang lain seperti mana saya sebut tadi cukup kuat untuk dijadikan dalil bahwa itu bisa kita gunakan bersama-sama. Sekian. Mestinya penanya ini datang kepada saya, saya jawab empat mata. Tetapi ya apa salahnya? Barangkali banyak manfaat buat kita semua. Onani itu mengeluarkan mani dengan tangan sendiri. Itu diharamkan. Kecuali dalam mazhab Abu Hanifah kalau dia sampai harus memilih antara masuk ke gelanggang zina atau mengeluarkan dengan tangan sendiri, dikeluarkan syahwatnya dengan tangan sendiri tidak diharamkan. Sampai dia pun mengatakan sebenarnya musabab zina sudah hampir bisa ditutup bagi seorang yang arif. Dengan minta daripada istri itu untuk menikahkan dirinya lebih dahulu kepadanya. Jadi diminta pada perempuan itu untuk mengatakan saya menikahkan diri saya kepadamu dengan mas kawin sekian. Itu laki-laki mengatakan saya terima nikahmu dengan mas kawin sekian. Saksinya bisa di atur kemudian dan lain-lainnya. Supaya semua itu tidak masuk dalam zina. Kalau sampai itu tidak berhasil, lalu dia e, maaf-maaf e, mengeluarkan maninya dengan tangan, itu daripada dia ke zina lebih baik itu dari bab ikhtiar akhafud borai. Sekian selesai. Selesai pertanyaan-pertanyaan dan marilah kita bersama-sama mendoa kepada Allah. Ya Rabbana tarafna bi annana